Singkat aja pertanyaannya biar nanti bisa langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, langsung aja ke pertanyaannya. Kepada siapa? Kepada dokter. Ke dokter Adika. Dokter. Ya. Yeah. bisa di. Uh, eh, tadi disebutkan oleh uh, dokter bahwa di rumah sakit itu ada kadang pasien menggunakan kateter urin dan kalau suami Nah, kemudian eh, bahwa ketika ingin sholat tinggal dibersihkan kemudian berwudhu. Nah, itu eh, bagaimana ya, kita tahu kan bahwa eh, salah satu pembatal wudhu adalah keluarnya eh, najis dari kemaluan dan dari tubuh. Nah itu kan ketika kita orang pakai uh, ukat tertentu ya untuk otomatis kan uh, keluar terus, ya. keluar terus. Nah itu bagaimana setelah setiap hendak sholat itu wudhu atau bagaimana itu? Ya, silakan. Siapa namanya dari mana? Uh, dari Riau. Fakultas? Uh, eh, Perawatan. Perawatan, iya. ya. Silakan dijawab dulu. Bisa pada siapa? Eh, orang yang pengurus keluar najis dari badannya itu diawalkan dengan istihadah. Diawalkan Nah, istihadah. Dalil dalam masalahnya dengan kias dengan bab istihadah. Bagaimana wanita istihadah? Ya, wanita istihadah ya, lebih wajibkan untuk membersihkan darah sebelum sholat. Ya, kemudian uh, berupaya untuk uh, untuk mencegah keluarnya najis ya, jika memungkinkan. Uh, kemudian Eh, baru dan berwudu setelah waktu sholat fardu tiba. Ya, tidak boleh sholat eh, wudu sholat dulu sebelum waktu dulu tiba. misalnya jam 11 atau jam eh, dan yang boleh berwudu setelah waktu sholat fardu tiba. Maka jika jika memang demikian kondisinya terus menerus keluar. Tapi kalau kondisinya kondisi yang tidak terus menerus kadang keluar kadang tidak, maka kondisinya adalah kondisi normal dia harus uh, jika dia tahu waktu-waktu berhentinya najis maka dia sholat di waktu-waktu yang uh, dia tahu bahasanya ketika itu najis itu berhenti maka dia manfaatkan mungkin uh, saya saya nggak tahu detailnya apakah terus terus apakah tidak mungkin ya, bisa jelaskan lebih lanjut. Mungkin menambahkan sedikit yang dari Ahmad ada pertanyaan apakah setiap uh, uh mau sholat atau wudhu kateter harus dilepas atau tidak? Mungkin kan terlepas. Iya, biasanya pasien-pasien yang perlu dipasang kateter itu uh, kateternya apa uh, permanen, artinya memang perlu dipasang kateter untuk uh, kondisi sakitnya tersebut ya sehingga tidak memungkinkan ya ketika pasien dipasang kateter itu untuk dilepas setiap kali uh, mau sholat ya karena pergantian uh, kateter kalau terlalu sering juga itu merepotkan dan uh, tidak memungkinkan intinya ya kalau uh, pada kondisi sakit pasien yang harus uh, nah, kayak kateter kateter memang uh, tetap harus dipasang seterusnya ya kemudian juga diganti mungkin pada jika waktu tertentu misalnya lima hari atau tujuh hari gitu ya akan nah, tetapi uh, secara uh, medis tidak tidak bisa diganti uh, atau dilepas pada saat uh, mau sholat sehingga yang memang mau tidak mau harus terpasang kateter dan sebagaimana yang Ustaz tadi jelaskan itu bisa di uh, jelaskan dianalkan dengan wanita istihadah ya. karena juga misalnya bagaimana apakah perlu membuang urin yang ada di urin P ya, misalnya jika pertanyaan itu itu juga ternyata eh, apa membuang urin P juga tidak membuang urin yang ada di urin P juga tidak dilakukan eh, setiap saat hanya dilakukan pada kondisi penuh karena ada risiko infeksi juga kalau misalnya terlalu sering membuka uh, urin peri karena akan terkontaminasi dengan uh, dunia luar kemudian kuman masuk itu malah uh, akan memungkinkan terjadinya infeksi saluran kencing ya sehingga jika uh, memang belum waktunya untuk dibuang ya sudah dalam kondisi yang uh, mungkin bagi dia dibersihkan misalnya yang uh, mungkin dibersihkan di luar kemudian uh, dia uh, bersuci seperti mau sholat kemudian melaksanakan sholat. Mungkin demikian. Baik kita e, ambil dua pertanyaan dari Ahwat. Uh, yang pertama mungkin untuk Aris, apakah batasan seorang itu untuk mendapat keringanan atau tidak mendapat keringanan? Kemudian yang kedua untuk uh, Dokter Adi Kaminoki, apabila petugas kesehatannya adalah lawan jenis dengan uh, pasien ataupun berbalikannya pasiennya laki-laki ataupun perempuan tapi petugasnya lawan jenis eh, bagaimana sikap yang benar untuk eh, dalam keadaan real di rumah sakit berkaitan dengan batasan keringanan kapan didapatkan ya, eh, maka tentu ini didapatkan tadi misalnya keringanan sholat jemaah bagi orang yang sakit ketika dia keringanan untuk sholat di setiap waktunya Soalnya tips dalam oleh dokter banyak gerak Banyak gerak Terus bolak balik dulu Untuk persiapan dan sholat Kemudian asar sholat Maka ini terlalu gerak yang terlalu banyak Dan ini diingatkan oleh dokter ini tidak sepatutnya dilakukan Maka tips sholat boleh jamaah ada keringan-keringan keringan-keringan eh, yang lain, ya, tadi tulisannya kalau tidak mampu misalnya mau itu boleh karena tidak mau menggunakan air karena tidak uh, karena dia akan tambah sakit jika menggunakan memaksakan tadi untuk menggunakan air eh, maka jika memang betul-betul kondisinya semacam itu dia mendapatkan keringanan maka kalau pertanyaan global semacam ini ya sulit untuk masih jawaban eh, yang jelas di masing-masing keringanan nanti ada kapan dia boleh mengambil keringanan. Masing-masing ada tolak ukurnya yang jelas itu eh, berdasarkan realitas objektif dan bukan eh, suka-suka uh, dan cari enak ya. Kalau lawan jenis. Ya, berkaitan dengan bagaimana menghadapi pasien yang uh, berlawanan jenis. Membantu menyucikan. Untuk membantu, membantu menyucikan. Untuk bersuci itu. Ya, ya. Idealnya memang uh, pasien laki-laki kalau bisa ya, idealnya itu ya memang dirawat dengan uh, tim medis laki-laki dan begitu pula wanita kalau bisa dikhususkan uh, dirawat dengan uh, sesama wanita itu idealnya jika memungkinkan akan tetapi jika tidak memungkinkan karena uh, kondisi tertentu misalnya di negeri kita yang uh, uh, belum memungkinkan untuk dilaksanakan seperti itu maka uh, Insya Allah tidak mengapa, asalkan tetap memperhatikan batasan-batasan antara uh, hubungan antara lawan jenis. Ya, misalnya seorang dokter laki-laki memeriksa pasien wanita, ya, ya seperlunya saja ya seperlunya saja harus membuka aurat ya seperlunya kemudian memeriksa pada bagian-bagian yang hanya perlu diperiksa saja dan seterusnya. Adapun kalau untuk ah, membantu menyu, menyucikan misalnya bersuci gitu misalnya. Kalau membantu bersuci ya saya kira harus yang uh, apa diusahakan yang eh, laki-laki uh, ya sesama laki-laki, wanita sama wanita. Namun kalau untuk pemeriksaan maka jika pada kondisi tertentu memang harus demikian ya. cara itu tidak mengapa asalkan tetap memperhatikan hukum yang berkaitan antara uh, eh, hubungan lawan jenis antara laki-laki dan uh, perempuan. Baik, karena dari Iman tidak ada pertanyaan. Dan sebutan nama dan fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Bertanata. Sebelum saya dari umum. Dari fakultas. Ya. Ini langsung tanya aja. ya. Tadi uh, eh, dibilang dari dari Taro, uh, eh, apabila Alhamdulillah saat kita mau menyucikan diri kita Yang tersedia hanya air dingin Baik, dia, dia tidak dalam kondisi sakit Dia tidak bisa kena air dingin, maka air panas Dan pertanyaannya Apakah jika air panas tersebut tidak tersedia Bisa digantikan dengan tayamum Ataupun kita kondisikan dengan sebuah keadaan di mana kondisi keadaan itu tersebut dingin, orang orang yang sedang berada di dalam kondisi pegunungan yang dingin saat itu tidak tidak bisa memakai air dingin dan air panas itu tidak, tidak tersedia. Apakah kita bisa bertaruh di tayamum atau bagaimana? terima kasih. Ya. Salam. Maka dalam hal ini perlu melihat kemampuan badan. Kalau badan masih kuat e, dengan air dingin, cuma ya lebih dingin, daripada biasanya namun dia tidak akan langsung masuk angin atau uh, demam gara-gara hal tersebut badannya masih kuat maka adalah dia paksakan dirinya jika tidak ada air hangat jangan air panas ya kalau air panas nanti lumpuh ya nah, kalau tidak uh, mungkin kantor menggunakan air hangat ya, karena boleh jadi gas habis atau yang lain ya maka dan badan itu masih kuat untuk menggunakan ayat ini cuma lebih dari maka ini boleh dipaksakan dan ini lebih besar pahalanya di antara amal yang menghapus dosa dan tiga derajat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wudhu ada makari berwudhu tetap dengan baik sempurna meskipun kondisi yang sangat dingin tanpa ada air hangat eh, yang bisa dipergunakan. Namun jika memang dia tahu kondisi badannya adalah memang kondisi badan yang mudah sakit ya, kena air, uh, angin dingin malam jadi aja dan langsung uh, ya, demam seminggu nah, uh, kena air dingin uh, eh, pegunungan nah, nanti dia kalau dia harus mandi pakai air dingin itu pada dan mungkin kantor dan dipanaskan sehingga agak hangat nanti bisa demam dua minggu nah, maka dalam kondisi ini boleh oke? Okay? Tayamum sebagaimana sahabat Abdullah bin Abdul As yang junub dan khawatir kalau mandi pakai air dingin dia bilang saya takut mandi lagi, Nabi maka kemudian tayamum dan Nabi eh, cuma tertawa saja dan eh, membolehkan tindakan saat Nabi. Baik kita eh, lanjutkan dari pertanyaan dari Ahwat ini saya tunjukkan ke Dr. Aditya Menoki ini apakah orang yang membantu menyucikan pasien harus dalam keadaan suci terlebih dahulu dan apakah dia boleh dalam keadaan junub untuk menyucikan pasien? Sari Untuk membantu menyucikan itu harus dalam keadaan suci juga. Untuk membantu um, membutuhkan atau membantu untuk mentayamumkan, ya, orang yang membantu bisa disarankan dalam keadaan suci boleh dalam keadaan hadas atau bahkan dalam keadaan junub. Baik, silakan dari Iwan jika ada pertanyaan lagi. Nah, di mikrofon. Nama dan fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Evi, uh, eh, saya juga dari UPM juga. Ya. Uh, pertanyaan pertama, mengenai tadi yang setelah disebutkan oleh Ustaz Aris mengenai apa bertayamum ketika subur kemudian bisa uh, ketika mau asar masih bisa di, uh, kita sholat dengan tayamum dari tayamum sebelumnya. Nah uh, saya adalah ketika pada saat kita mau sholat kita kita bertayamum terus kemudian kita uh, berperjalanan dan di situ kita bertemu dengan air. Apakah kita harus uh, apakah kita tetap bisa pakai tayamumnya atau harus berwudu kembali itu uh, pertanyaan pertama kemudian yang kedua adalah uh, pada uh, tadi disebutkan bahwasanya walaupun sakit pun kita wajib untuk uh, apa namanya berdiri untuk sholat fardu uh, mungkin ada sedikit apa namanya keluar dari topik uh, ketika ini kan pada saat ketika uh, orang sakitnya nah namun ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu ketika kita dalam perjalanan walaupun kita tidak dalam sakit ketika mungkin kita masih dalam kondisi uh, eh, apa namanya di dalam pesawat ataupun di bus itu uh, eh, ketika kita di perjalanan tersebut apakah ketika saat datangnya sholat tersebut kita dengan pernyataan diri apakah harus berdiri juga berdiri ataukah memang diperlukan duduk terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan sholat seorang musafir Maka sama ketentuannya Hukum asalnya yang mampu untuk bisa dilakukan Dilakukan yang tidak mampu Namun di sana ada keringanan Maka kita mampu berdiri Meskipun sambil pegangan eh, apa, eh, Pegangan bisnis Atau dan pegangan kursi depan Namun kita tidak mampu Untuk menghadap berdiri Berdirinya mampu menghadap kita yang tidak mampu maka yang mampu diwajib dilakukan yang tidak mampu mendapatkan keringanan eh, maka tidak mampu mengalirkan maka itu dimaafkan mampu berdiri maka tetap wajib sambil berdiri eh, jadi ini eh, prinsipnya adalah demikian yang mampu dilakukan wajib untuk dilakukan yang tidak mampu dilakukan baru bisa ada keringanan kemudian berkaitan dengan tayamum eh, kemudian sahabat, kemudian ketemu air maka e, perlu dilihat apa sebab tayamumnya. Apakah karena tidak mampu menggunakan air atau karena tidak ketemu air? Jika jika dia tayamumnya karena e, karena tidak ketemu air, eh, kemudian tiba tadi waktu sholat asar perlu dilihat dia sudah hadas atau belum. Jika tadi tayamum untuk sholat duhur dan Eh, ketika asar dia belum hadas ya, maka apapun kondisinya dia boleh sholat asar dengan ya, dengan tohawah lamanya dengan lamanya dia boleh selama belum ada hadas namun jika ya, uh, jika dia dalam kondisi berhadas ya, untuk sholat asar dan dia tadi tayamum itu karena tidak mampu menggunakan air ya tentu tetap boleh tayamum meskipun ada air. Namun jika dia eh, tayamumnya adalah karena tidak menjumpai air eh, dan dia sekarang hadas mau sholat asar maka dia wajib tentu wajib berwudu dengan menggunakan air. Baik kita ada satu pertanyaan lagi dari Ahwat. Ini hukum bagaimana hukum orang yang baru bangun dari koma Ustaz? Kemudian apa ketika dia bangun apakah dia harus mengganti sholat yang selama ia tinggalkan waktu koma? Uh, orang yang koma dan sadar uh, maka apakah dia perlu mengkorok sholat yang tinggalkan apakah tidak? Hmm, maka ini berkaitan dengan uh, pembahasan para ulama orang yang pingsan atau orang yang koma itu eh, kiasnya ketidur ataukah kegila? Kiasnya ketidur ataukah kegila? Kalau kiasnya kepada orang tidur, maka orang tidur, kamu tidur, menjadi sholat. Namun jika kiasnya amal yang ke maka orang gila yang tidak sholat sama dia gila, begitu dia sadar, sebenarnya gilanya dia wajib untuk uh, mengkodok sholat yang dia tinggalkan selama dia sedih dan gila maka uh, apakah maka sini ada pembahasan di antara para ulama itu orang pingsan demikian juga orang yang koma itu analognya lebih dekat ke tidur ataukah lebih dekat ke gila nanti akan menghasilkan tentu kesimpulan hukum yang berbeda uh, di antara pendapat dalam masalah dalam pendapat sahabat Ibnu Umar Rasulullah Anhu yang menyampaikan orang hukumnya hari kalau punya tiga, jika dia komanya e, maksimal tiga hari maka kiasnya maka anggapnya ketidur wajib korok maka jika lebih dari tiga hari seminggu ya, koma maka anggapnya kegila maka selama seminggu itu tidak perlu dikorok ya um, mungkin boleh satu tanya lagi dari ya Iwan kalau mau Ya, silakan. Eh, pertanyaan untuk yang saya mohon dijawab pada Ustaz Aris dan Dr. Adhika eh, teknisnya membutuhkan orang yang sakit itu gimana? Kalau kita membutuhkan orang sakit itu gimana? Uh, membutuhkan orang yang sakit teknisnya ya kita bisa sediakan pas kongresi air ada di samping orang yang sakit ya cuma dapat di uh, uh, uh, jika dia memungkinkan untuk disuruh berkumur-kumur ya, ya, ya, maka nanti dia dekat kita minta berkumur-kumur dan di, kita carikan tempat sendiri untuk buang air umur umurnya jika dia tidak memungkinkan untuk berkumur-kumur ya tinggal kita basahi telapak tangannya pertama kalinya ya, kita ambil air tangan kita basah ya, kemudian kita pakai untuk basahi telapak tangannya setelah itu kita ambil lagi air untuk mengusap wajahnya eh, karena dia tidak menghukum-hukum dan ya, sudah lewat eh, eh, maka bisa lewat itu saja eh, atau hidupnya bisa kita bersihkan eh, eh, ya sebisa mungkin jika kemudian setelah itu kita ambil air lagi untuk tangan kita ambil lagi untuk kepala dan kita ambil lagi untuk kepala dari telinga kemudian kita ambil air lagi untuk kaki baik satu lagi terakhir pertanyaan dari Ahwat ini e, eh, pertanyaannya singkat aja apakah nanah ataupun darah yang kalau nanah misalnya ada di badan pasien itu keluar terus menerus apakah uh, ini harus dibersihkan dan apakah nanah itu termasuk yang najis atau tidak. Kemudian permasalahan tentang darah uh, darah yang lengket di badan pasien ataupun uh, di baju pasien apakah itu termasuk najis atau tidak. berkaitan dengan masalah kenajisan darah orang eh, maka ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang darah orang itu najis atau tidak namun yang jelas kalau darah sedikit ya, ya cuma sangat sedikit maka itu dimaafkan. Ya, jadi permasalahan kalau darah itu banyak. Ya, maka di sini orang bersesudah perkataan najisan darah dari para ulama berpendapat eh, darah itu najis ya, sehingga eh, perlu dibersihkan ketika mau sholat dan dalam penilaian para ahli fikih terutama bahwa dari sisi kesehatan eh, nah itu adalah eh, turunan dari darah eh, saya nggak tahu eh, sisi kesehatannya nanti waktu bisa dan saya jelaskan tapi kalau pandangan ahli fikih nah itu adalah turunan dari darah dari dari eh, dari darah maka hukumnya sama dengan darah eh, sehingga jika sedikit maka tidak mengapa Jika banyak Tadi eh, menurut dari Pak Ulama itu najis eh, Maka perlu dibersihkan sebisa mungkin Uh, tentang masalah uh, sebenarnya itu juga sama seperti yang dikatakan Ustaz Aris memang uh, bagian juga dari apa darah ya jadi biasanya akibat eh, kemudian terjadi uh, infeksi gitu ya kemudian uh, keluarlah pes atau nanah yang merupakan uh, produk dari uh, inflamasi produk dari peradangan atau infeksi tadi ya adapun uh, hukumnya sejauh yang sejauh yang saya tahu memang uh, uh, sama dengan uh, disamakan dengan uh, darah dan e, jika pada pasien ada e, darah atau nanah, jika memang memungkinkan untuk dibersihkan, ya, ya dibersihkan dulu, kita mau bersuci, eh, mau ibadah sunnah kemudian setelah itu baru bersuci, baru dia bisa melaksanakan e, sholat. kemudian e, sedikit tambahan. Ya, uh, mungkin waktunya sudah habis, jadi uh, sesi kedua ini kita akhiri sampai di sini. Nanti mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan lain Sebenarnya dari akun ini banyak sekali masuk Lewat SMS Mungkin yang Ikhwan juga sebenarnya ada yang mau nanya Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan Insya Allah Takmir Musina Semoga masih bisa mengadakan hal-hal yang serupa Di lain kesempatan kita doakan dan semoga waktu yang kita habiskan bersama ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu taala dan diterima Allah Subhanahu taala. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan pada dua narasumber kita pada siang hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan balasan yang lebih baik. Dan kami ucapkan terima kasih pula pada peserta yang telah datang Yang telah ikut serta dalam acara kita pada pagi hari ini Dan insya Allah kita uh, Semoga kita masih bisa bertemu lagi dalam kesempatan Demikian nanti yang sudah bertanya Insya Allah akan dapat hadiah berupa buku Bisa dipilih saja ke depan Nanti kalau ada sisa mungkin kebijakan panitia Mungkin bagi peserta yang lain juga Nanti tanya saja ke uh, panitia Kemudian uh, ini untuk info untuk peserta, pertanyaan tidak jawab bisa ditanyakan langsung ke ustadzaris.com itu uh, website dari Ustadz Aris Jukman bisa langsung ditanyakan ataupun nanti bisa tanya nomor handphone beliau tapi kalau beliau nggak sibuk nanti bisa dijawab kemudian uh, info kajian selanjutnya bisa seperti yang tadi dikatakan kita Ibnu Sina punya beberapa media sosial yaitu pertama Twitter bisa di follow Ibnu Sina FKGM atau di Facebooknya dengan akun Tamir Ibnu Sina untuk mendapatkan update info terbaru kegiatan-kegiatan dari Tamir Masjid Ibnu Sina dan kami mohon dukungan dari peserta sekalian ataupun seluruhnya untuk dapat uh, memberi dukungan kepada acara-acara yang dilaksanakan oleh Tamir Masjid Ibnu Sina. Insya Allah banyak acara lagi yang akan diadakan, tapi semua ini uh, tidak terlepas dari dukungan teman peserta sekalian. Baik mungkin itu saja kami ucapkan. Saya dari pembawa Abi. Kalau ada salah mau dimakan Suara kalau mau dihentikan, saya dari ilaha dasar anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.